Pertanyaan seperti ini baru barakallahu fikum adalah pertanyaan yang menunjukkan ada sesuatu pada dirinya. Apakah Zulkarnain masih salafi? Apakah Zulkarnain adalah masih ahli sunnah atau sudah keluar dari sunnah? Apakah dia ahli bid'ah atau bukan ahli bid'ah? Qulillah Kalau para ulama sudah menyatakan hati-hati dari dia, masih mutalawin untuk masalah hukum apakah dia sudah keluar dari ahli sunnah atau belum? Itu urusan yang kedua. Emang kalau belum keluar dari salafi atau belum keluar dari ahli sunnah tidak boleh dijauhi. Emang takdir tidak berlaku kalau dia belum ahli bidah. Rasulullah SAW tidak mengajak bicara tiga sahabat. Apakah tiga sahabat itu Karena tidak mau ikut perang. Tidak ada tidak. Tidak ada tidak. Oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan para sahabat yang lainnya dilarang. Jangan hubungi dia. Jangan beri salam dia. Padahal masih harus sunnah, masih seorang sahabat yang mulia. Masih kurang, jelas? Masih ada lagi. Sadiq bin Isa. tadi yang berzina? Mutadi apa? Tidak. Bahkan dia tobat dengan tobat yang bagus. Dari kesalahannya. Tapi Umar memukulnya dan meringatkan jangan dekat dia, jangan dekat bicara dia. Anas. Zulkarnain dikasih oleh Syekh Rabi dan beberapa saya bersamanya. Tiba-tiba Ibn Akmal mengatakan, apakah Zulkarnain itu ahli bid'ah? Jangan dijawab. Mau ahli bid'ah mau bukan, pokoknya tahdir. saya, Senang. Untuk kehati-hatian kita agar jangan terbawa pemikirannya, dan untuk peringatan pada dia agar segera taubat. Nah,